ورحمكم الله kita akan membahas bahaya hawa nafsu yang disebut dalam bahasa Arab dengan kalimat hawa yang disebutkan dalam Al-Quran 38 kali dan semuanya dalam konteks cercaan. Tidak ada yang dipuji. Sehingga barakallahu fikum yang namanya hawa nafsu kulluha Ada seorang tabi'i berkata kepada Ibn Abbas, inna hawana sesungguhnya hawa nafsu kami tabaan mengikuti generasi yang terbaik para sahabat tapi bahasanya inna hawana tabaan ala hawakum hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kami dibantah Ibn Abbas kullu hawan balalah semua hawa nafsu itu sesat Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena manusia, barakallahu fiikum, tidak diciptakan oleh Allah di muka bumi, kemudian bebas berbuat apapun. Sesukainya, sesuai seleranya, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia dalam keadaan dibiarkan begitu saja? Sudan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dan juga para mufassirin, makna an yutraka suda ay la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan begitu saja? Dibiarkan sia-sia tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Ini Khodirin azakumullah bukan pertanyaan. Tetapi pernyataan. Bahwasanya manusia bukan diciptakan begitu saja kemudian bebas. Tidak. Ada satu tugas. Ada satu perintah syariat yang harus diikuti. Sesuai dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul wal insa illa liya'buduni tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku sedangkan mana ibadah kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala madaruhu ala khamsata ashar lingkupnya lima belas perkara yaitu aturan lima perkara pada tiga perkara jadi lima belas yaitu ada yang diperintah dengan wajib ada yang dilarang haram ada yang dianjurkan ada yang dimakruhkan dan ada yang dimubahkan lima lima aturan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah pada dirinya, pada lisannya, dan pada anggota badannya. Artinya barakallahu fikum pada jiwanya, pada hatinya, lima perkara itu harus diterapkan. Pada badannya, lima perkara harus diterapkan. Dan pada mulutnya, lima perkara tadi harus diterapkan apa yang diwajibkan di dalam hati keyakinan iman la ilaha illallah apa yang diharamkan meyakini takhayulat wal khurafat yang sama sekali tidak benar tidak boleh dipercaya tidak boleh diyakini haram dianjurkan untuk kalian berbuat atau berprasangka baik jangan berprasangka buruk. Dan ada perkara-perkara yang mubah. Kamu pengen ini silahkan itu seleramu, pengen ini silahkan itu seleramu, selama itu mubah. Ini barakallahu fikum makna ibadah. Harus menuruti syariat Allah yang wajibnya dikerjakan, yang haramnya ditinggalkan, yang anjuran diupayakan, dan yang makruh berusaha untuk dijauhi dan yang mubah biarkan mubah jangan diwajibkan jangan diharamkan biarkan mubah jangan kamu rubah ikhwan fillah na'azakumullah pada lidah ada ucapan yang wajib ucapan syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah ada ucapan yang wajib bacaan-bacaan salat yang harus diucapkan ada bacaan-bacaan wajib dan ada ucapan-ucapan yang dianjurkan untuk memperbanyak zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, tahlil, takbir. Demikian pula ada perkara yang haram untuk diucapkan. Ucapan dusta, saksi palsu dan lain-lain. Ucapan syirik, ucapan kufur. Demikian pula ada ucapan-ucapan yang makruh yang sebaiknya dijauhi. Dan ada pula yang mubah-mubah. Terapkan lima itu pada mulutmu. Demikian pula pada badannya. Ada yang harus dikerjakan dengan badanmu. Seperti berdiri, ruku, sujud di dalam salat. Ada perintah jihad ketika diperintahkan. Maka itu wajib. Ada pula yang dianjurkan untuk kita tolong menolong, bantu membantu sesama kaum muslimin. Ada yang haram, rampok mencuri, membunuh, dan seterusnya. Ada yang makruh, barakallahu fiikum dan ada yang mubah. Silakan saja, kamu mau jalan-jalan pagi, silakan pula kamu mau tidur, silakan. Mubah. Jangan diwajibkan harus tidur, jangan diwajibkan harus jalan. Biarkan yang mubah tetap mubah. Lima perkara pada lisan, lima perkara pada hati, lima perkara pada badan menjadi lima belas. Madaruhu khomsata asyar Madah kata Ibn Qayyim rahimahullah Lingkup ibadah lima belas ini Berarti kita hidup di dunia Dalam aturan syariat Bukan bebas begitu saja Ayasabul insan an yutraka sudah Apakah manusia dibiarkan begitu saja tanpa aturan? Ikhwan Ibn Na'azakumullah Ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Afahasibtum Annama khalaqnakum abathan Wa annakum ilayna la turja'un Apakah kalian mengira bahwa kalian kami ciptakan kata Allah Subhanahu wa taala? Khalaqnakum abathan. Apakah kalian kira bahwa kami menciptakan kalian begitu saja sia-sia? Dan kalian gak akan kembali kepada aku Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya barakallahu fikum kalian diciptakan bukan sia-sia. Kalian diciptakan bukan bebas berbuat apa saja ada aturan, ada syariat. Wa annakum ilaina la turja'un. Jangan dikira kalian gak akan dikembalikan pada kami. Maknanya kalian akan dikembalikan kepada kami kata Allah dan akan bertanggung jawab atas apa yang kalian ucapkan, bertanggung jawab atas apa yang kalian yakini, bertanggung jawab atas apa yang kalian perbuat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu kalimat dari mulut ini kecuali ada raqibun atid, ada yang mencatat. Ada malaikat-malaikat yang mencatat, ada hitungannya, ada hisabnya yaumul qiyamah. Ikhwani fiddina azakumullah. Demikian pula nanti kulit kita, badan kita, tangan kita akan menjadi saksi. Dan akan berbicara tentang apa yang diperbuatnya kamu gak bisa apa-apa. Gak bisa menentang tanganmu sendiri yang berbicara. Dan ketika dikatakan lima syahidum alaina. Mengapa engkau persaksikan atas kami? Engkau badanku sendiri. Antakan Allah. Allah yang menjadikan kami bisa untuk nutup, untuk berbicara. Ikhwan ibn Allah, Ada hisab. Ada hitungan. Ada timbangan yaumul qiyamah. Berarti barakallahu fiikum. Kalian hidup di dunia kata Allah, kami ciptakan di dunia bukan bebas begitu saja. Semua apa yang kamu mau, kamu kerjakan. Tetapi kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku disuruh ibadah disuruh menerapkan lima tadi pada mulutnya lima tadi pada hatinya lima tadi pada badannya dan nanti yaumul qiyamah akan dihisab akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala fa taqulat mawazinuhu bahwa fi 'ishatin radiyah siapa yang berat timbangan amal baiknya maka dia dalam kehidupan yang baik Wa man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya kalah dengan amalan buruknya, maka tempatnya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Kata Allah, api yang menyala-nyala kaum muslimin rahimani wa Arti kita tidak bisa mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Mungkin kita suka sesuatu, tapi ketika Allah katakan haram, harus kita tinggalkan. Padahal kita suka. Sebaliknya apa yang kita tidak suka, tetapi karena Allah perintahkan, harus kita kerjakan. Berarti yang kita jalani bukan selera kita, bukan hawa nafsu kita tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala aturan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu Allah yang tahu kita tidak mengerti Allah yang maha tahu apa yang baik buat kalian sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan asa antakrahu syai'an fahuwa khairun lahu bisa jadi kalian tidak suka sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Sebaliknya, bisa jadi tuhibbu syai'an, asa an tuhibbu syai'an, wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian suka sesuatu, ternyata itu syarrun lakum, jelek buat kalian. Ikhwan ibn Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan agama ini dari Allah bukan dari hawa nafsu beliau dari Allah bukan dari selera beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka Allah katakan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha dia tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyun yuha Innama ana basyarun kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku hanya manusia. Yuha ilayya. Aku diwahyukan kepada aku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanifidina azakumakum muslimin. Rahimani wa rahimukumullah. Fahkum. Bainan nasi bil haqqi. Wa la tattabi'il hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hukumilah manusia dengan kebenaran. Kebenaran adalah apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu hak. Fahkum bainan nas bil haqqi dengan kebenaran wala tattabi'il hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ikhwan fillah azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang hawa nafsu itu barakallahu fikum mempengaruhi tidak terasa. Sehingga orang marah jangan menjadi hakim di pengadilan. Bahaya. Takut mempengaruhi emosinya hukum syariat. Demikian pula tidak mau menerima bantuan apapun walaupun gak berkait dengan masalah hukum ketika menyeberang jalan ketika hujan ada payung khawatir ketika dia menghukumi oh orang ini yang memayungi sana kemarin ketika hujan orang baik dia aku terpengaruh ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa hukum hukum Allah yang menurunkannya melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan itu tidak bisa berubah, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang istiqamah di atas kebenaran tidak termengas, tidak terpengaruh hawa nafsu, tidak terpengaruh selera, tidak terpengaruh dengan kekerabatan, tidak terpengaruh dengan saudara, family, tidak terpengaruh dengan orang yang dicintai atau orang yang dibenci. Tetap memegang syariat yang ini yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan jannah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Rabbnya, wanahan nafsa anil hawa dan menahan dirinya dari hawa nafsu maka surgalah tempat tinggalnya janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang tetap istiqamah di atas perintah Allah takutnya kepada Allah ancaman siapapun gak akan merubah pendapat Ancaman siapapun gak akan merubah keputusan hukumnya. Tetap kalau Allah, kalau Rasul. Tetap dikatakan ini ijma para salaful ummah. Diancam dengan sesuatu yang mengerikan. Atau diberi hadiah yang menarik. Tidak terpengaruh. Karena dia menahan hawa nafsunya. Maka kata Allah, siapa yang takutnya hanya kepada Allah. Dan kemudian menahan hawa nafsunya fa innal jannata hiyal ma'wa maka surgalah tempat tinggalnya ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang masalah hawa nafsu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah wahai orang-orang yang beriman jadilah kalian orang-orang yang lurus menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi untuk Allah Subhanahu wa taala walau ala anfusikum walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri mana diri-diri kalian sendiri walaupun terhadap dirinya atau orang-orang yang dekat dengannya atau orang-orang yang dicintainya, bapak ibunya dan kerabat-kerabatnya, istri dan anaknya, kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Ini ala anfusiku. Tegakkanlah kebenaran. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah kebenaran dengan adil walau ala anfusikum walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri awil walidaini atau kepada kedua orang tua atau al akrabin atau kerabat-kerabat dekat in yakun ghaniyan aw faqiran kalaupun dia kaya ataupun kalau dia miskin fallahu aula bihima tetap Allah lebih utama lihat Allah sebutkan dua ghaniyan atau faqiran kaya ataupun miskin sebab yang namanya hawa nafsu kadang dia ingin membela kesalahan orang yang kaya ghaniyan karena ingin mendapatkan sesuatu dari dia tapi kadang tidak seperti itu kadang karena kasihan dia ya miskin fakir kalau saya putuskan dengan hukum yang hak kasihan dia. Tidak. Apakah dia kaya atau dia fakir, tetap Allah lebih bihima. Tetap Allah lebih utama dari keduanya. Maka tetap keadilan yang dikatakan oleh Allah dalam Quran tetap keadilan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih itu yang diputuskan ini yang hak. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Apa kelanjutan ayat ini? Kelanjutan ayat ini fala tattabi'ul hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Setelah memerintahkan untuk menegakkan keadilan terhadap siapapun yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Itu hak. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah terhadap diri kalian sendiri, terhadap kerabat kalian, terhadap orang tua, terhadap siapapun. Kalau hak katakan hak, kalau batil katakan batil. Sampai di akhirnya Allah katakan, فَلَا تَتَّبِعُ hawa." Jangan ikuti hawa nafsu adilu Jangan mengikuti hawa nafsu kemudian bersikap tidak adil. Kalau kepada teman dekat benar semuanya kalau kepada yang dibenci, salah semuanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin. Rahimani wa rahimukumullah. Manusia memang kalau tidak terbimbing dengan ilmu, kadang demikian. yakni dia kalau sudah cinta pada seseorang, semuanya akan dikatakan benar. Dan sebaliknya kalau benci pada seseorang, Pokoknya semuanya salah. Jangan diukur dengan kecintaan atau kebencian. Ukur dengan qala Allah, dengan qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kalau mereka-mereka lebih memilih hawa nafsu apalagi seperti orang-orang di luar sana, di luar Islam yang tidak peduli dengan aturan agama, tidak peduli dengan aturan syariat, tidak peduli dengan aturan Allah dan Rasulnya maka mereka ini barakallahu fikum Tuhannya adalah hawa nafsunya. Mengapa? Tidak ada aturan apapun yang dia pegang. Tidak ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka pegang. tidak ada aturan dari hadis-hadis yang sahih yang mereka pegang. Mereka hanya punya prinsip yang penting happy. Atau mereka katakan pokoknya ini yang ku mau. Atau dengan kalimat-kalimat sejenis dan itu semua adalah kampanye liberalisme. Kampanye kebebasan, pokoknya apa yang saya mau, saya kerjakan. Ini hawa nafsu. Ainuhu, intinya hawa nafsu, ya ini. Yang penting gembira, yang penting suka, yang penting tidak. Yang penting bagaimana kalian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mendapatkan jannah, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan dan maghfirah. Itu dipikirkan oleh seorang muslim. Ada pun orang-orang kafir dia ingin menyenangkan dirinya. Ingin pesta terus-menerus. Apa jadinya? Wallahi mereka merusak diri-diri mereka sendiri. Ada satu kaum di zaman kita bukan di zaman dulu. Saya pernah datang ke sana di ujung dunia sana, di ujung Indonesia. Melihat orang bergelimpangan tapi tidak mati. Anda tanya kenapa itu orang? Jawaban penduduk setempat yang muslim mereka itu kalau lagi nggak punya duit tidurnya di rumah tapi kalau lagi punya duit ya begitu tidur di selokan di pinggir mengapa begadang dengan homer sepanjang malam sampai imma pingsan wa imma tertidur di jalanan ini orang di luar Islam bukan muslimin betapa hinanya karena mereka mengikuti hawa nafsu afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu apakah engkau pernah melihat wahai rasul kata Allah Subhanahu wa taala siapa siapa yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya wa adallahu Allah ala ilmin Allah sesatkan dia di atas ilmu walaupun punya ilmu akan sesat kalau tuhannya hawa nafsu wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi kata Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menutup pendengarannya menutup di matanya ada ghishawah ada penutup faman yahdihi min ba'dillah Siapa yang akan bisa memberikan petunjuk pada orang ini kalau Allah sudah sesatkan? matanya dibutakan, telinganya ditulikan, hatinya dimatikan. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu. Dan mereka nggak akan bisa kembali. Mengapa? Karena Tuhannya adalah hawa nafsunya. Yang penting saya suka, yang penting saya senang, yang penting saya pengen begini. Astagfirullah. Kita kaum muslimin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan seluruh manusia seharusnya kita kaum muslimin mengimani percaya bahwa kita diciptakan itu untuk ibadah tidak dibiarkan sia-sia, tidak dibiarkan bebas, tidak dibiarkan kalian untuk melakukan apa yang kalian suka itu tidak. Ikhwan bin seorang yang makan, makan, saya suka makan, tetapi tidak mendengarkan ucapan Allah kulu washrabu wala tusrifu makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebihan kata Allah orang yang tidak mengikuti perintah Allah ini jangan berlebihan apa akibatnya penyakit berbagai macam penyakit karena yang namanya lambung ini WA mangkok berbagai macam penyakit para fikum sakit gula, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Mengapa? Nah, terus kata Allah jangan berlebihan. Allah tahu kalau berlebihan jelek. Demikian pula yang contoh yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم Jangan tertipu, jangan tertarik dengan bolak-baliknya mereka orang-orang kafir di negeri-negeri mereka. Hidup bebas tanpa aturan. Jangan kalian terpengaruh, jangan kepingin. Mata'un qalilun, kesenangan sebentar, Sumpah mawahum jahannam. Kemudian tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan. Lihatlah para pengekor-pengekor hawa nafsu hancur mereka. Hancur akhlaknya, hancur adabnya, hancur badannya. Hancur. Kena narkoba. Seperti mayat hidup. Hanya tulang dibungkus kulit. Dan gak bisa lepas. Na'udzubillahi min dahlikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mirip dengan ayat ini. Tadi surat Al-Jathiyah ayat 23. Ada ayat lain yang semirip dengan itu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila? Tidak kau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. yakni dia melakukan apapun karena hawa. Berbuat tidak berbuat karena hawa. Menyukai tidak menyukai karena hawa Orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menjadi wakil baginya? Am tahsabu anna aktsaruhum yasma'un aw yaqilun? Kata Allah, apakah engkau kira mereka itu mau mendengar, mau berfikir? Inhum illa kal an'am. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak balhum abal mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa rendahnya orang yang tidak terbimbing dengan ilmu, yang tidak mau berpegang dengan ilmu, lebih memilih memuaskan hawa nafsunya, lebih memilih untuk memuaskan nafsu-nafsunya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inhum illa kal'an'am. Seperti binatang ternak. Lihatlah bagaimana binatang ternak kambing, sapi, atau unta, melihat ada lawan jenisnya, akan dikawini. Enggak tanya siapa dia, mahram atau bukan mahram. Tidak peduli ada akad nikah atau tidak, ada saksi. Enggak, enggak peduli sama sekali. Langsung dikawini. Enggak ada aturan. Demikian pula melihat makanan yang bisa dimakan, dia akan makan. Enggak tanya halal atau haram, enggak tanya ini milik siapa, itu an'am. Maka mereka yang tidak mengikuti aturan syariat kata Allah Subhanahu wa taala inhum illa kal Apa perbedaan manusia dengan binatang ternak? Ini perbedaannya. Kalau manusia terbimbing dengan syariat, dengan qala Allah qala Rasul. Kalau binatang ternak gak punya aturan. Bebas berbuat apapun, kawin dengan siapapun, makan milik siapapun, dan ada aturan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka bahwa mereka seperti binatang ternak ini sudah dam yang paling tingginya, cercaan yang paling tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menggambarkan keadaan ashabul ahwa. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berdiri berkhutbah dan kemudian menyebutkan bahwa yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab sahibihi لا يبقى منه عرق wala مفصل illa dakhalah kata Nabi SAW nanti akan muncul kaum-kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu seperti orang yang terkena penyakit rabies gigitan anjing la yabqa minhu irqun wala mifsalun tidak tersisa satu urat pun tidak tersisa satu sendi pun illa ghalabah kecuali illa dakhala kecuali pasti dimasuki. Berarti semua sendi, semua urat, semua aliran darah dimasuki hawa nafsu. Tangannya berbuat tanpa bimbingan. Kakinya bergerak tanpa bimbingnya. Mulutnya ber, berucap tanpa bimbingan. Semuanya tanpa bimbingan. Kama yatajaral kalab bisahibihi. Seperti orang yang dijangkiti penyakit rabies. Disebutkan oleh Ibnul Athir di dalam kitabnya Gharibul Hadith bahwasanya kalab adalah penyakit disebabkan gigitan anjing. Seorang yang terkena gigitan anjing yang seperti ini yusbihu kal majnun, berbuat seperti orang gila dia haus tetapi ketika dia minum dia mati ini penyakit kalab atau kalib ikhwan bin apa sisi persamaannya mengapa Nabi menyamakan orang yang dikuasai hawa nafsu seperti orang yang kena penyakit rabies yusbih kal seperti perbuatan orang yang gila dalam artian dia sama sekali berbuat tanpa bimbingan muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ini tanpa bimbingan ilmu, yang kena penyakit rabiah tanpa bimbingan akal, tidak ber, terpikirkan olehnya untuk berbuat apa, sehingga dia akhirnya merusak dirinya. Wallahu taala a'lam bissawab. silahkan azan dulu. Kita akan tambahkan sedikit insyaallah setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله الله سبحانه وتعالى جوجب الفرمن ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سيابك ينلبي سسط dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan dua yang berlawanan. Hawa nafsu dan hidayah. Huda, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu tidak mengikuti bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman adhallu Siapa yang lebih sesat? Ini bukan pertanyaan, juga pernyataan. Ini tidak ada lagi yang lebih sesat daripada orang yang memilih hawa nafsunya daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan Allah yang paling tinggi, yang paling sempurna, yang paling lengkap. Allah yang menciptakan kita, menciptakan dunia, menciptakan seluruh makhluk. Maka Allah yang paling tahu apa yang paling baik buat kita. Maka Allah dengan Arhamur Rahimin dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Allah membimbing kita dengan aturan-aturan yang akan membahagiakan kita di dunia dan membahagiakan kita di akhirat. Yang akan membuat Allah ridho, yang akan menyebabkan kita nanti terus mendapatkan kenikmatan dalam jannah khalid dan dan fi kekal di dalamnya selama-lamanya masa dikalahkan dengan hawa nafsu apalagi terang-terangan berkata bahwa ayat ini kurang relevan. Kurang ajar. Siapa kamu? Berani mengatakan ayat ini kurang pas, kurang relevan, kurang tepat atau diterapkan sekarang? Hadis sahih ditolak dengan hawa nafsu. Tapi menurut saya ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Iya, memang itu hadis sahih. Tapi menurut saya bisanya engkau mengalahkan melawan hadis dengan hawa nafsu ini kadang-kadang tidak terasa kalau dia sedang menentang Allah dan menentang Rasul. tidak terasa kalau dia sudah terbawa oleh hawa nafsunya sendiri dia berpikir berpikir berpikir kemudian menentukan ah ini paling baik paling bagus paling tinggi ternyata ayat berbeda ternyata hadis berbeda bukannya berkata wah oh, saya salah ayat ini bukan begitu tapi berkata ah ayat ini mungkin maksudnya ke sana oh mungkin maksudnya hadis ini ke situ justru ayatnya yang diselewengkan oleh dia hadisnya yang diselewengkan ini kesombongan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab ini Al-Qur'an di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat yang maknanya jelas gamblang itulah induk kitab induk kitab wa ukharu mutasyabihat dan yang lain ada yang samar-samar aib apa yang harus dilakukan? Ini jelas maknanya, ini samar-samar. Maka yang samar-samar ini barakallahu fikum tidak mungkin bertentangan dengan ayat-ayat yang jelas. Sahih? Yang maknanya cuma satu. Hanya itu. Maka ini muhkam. Kalau ayatnya sudah muhkam, maka tinggal yang ini yang memiliki kadang dua makna, tiga makna. Mana yang kamu pilih? Yang sesuai dengan ini yang sesuai dengan yang muhtamat. Iya kan? Tetapi mereka ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu justru mencari makna-makna mutasyabihat yang cocok dengan hawa nafsunya. Apa akibatnya? Bertentangan dengan yang muhkamah. Akhirnya membenturkan ayat dengan ayat. Karena dia bermain-main pada ayat-ayat mutasyabihat. Kita lanjutkan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hatinya ada zaig, ada penyimpangan, hatinya ada penyakit, maka mereka mencari yang samar-samar ini untuk apa? ibtigha al-fitnah wa al at-ta'wili untuk cari fitnah untuk cari takwilnya untuk cari yang enak untuk cari yang cocok untuk cari yang dia suka bagaimana kalau bertangan dengan yang muhkamat ini bahaya cocokkan dengan yang muhkamat karena yang mutasyabihat ini tidak mungkin maknanya bertentangan dengan yang muhkam Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah Allah bandingkan antara dua golongan. Yang satu dijuluki oleh Allah ahlu zaid, orang yang memiliki penyimpangan. Carinya ayat-ayat yang samar-samar untuk cari fitnah, cari takwilnya. Sedangkan golongan kedua kata Allah selanjutnya wa amma adapun orang-orang yang merupakan ahlul ilm rasikhuna fil ilmi Adapun orang-orang yang dalam ilmunya maka mereka berkata Aman nabihi kullun min indi rabbina kami beriman dengannya seluruhnya karena itu dari sisi rob kami beriman dengan yang muhkamat beriman dengan yang mutasyabihat bahwa maknanya tidak mungkin bertentangan yang muhkamat tidak mungkin bertentangan dengan yang muhkam ini orang beriman yang dikatakan oleh Allah rasikhuna fil ilmi Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari. Kemudian berkata kepadanya, "Fa idza ra'aiti alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih, fa ulaika alladziina samma Allah fahdharuhum." Kalau kau lihat orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya, untuk cari yang mereka suka, untuk cari fitnah, maka merekalah yang dimaksud oleh Allah. Hati-hati dari mereka. Karena kalau ahlul iman pasti akan berpegang dengan yang muhkamat dan akan mengambil mutasyabihat dengan makna atau dengan tafsir yang sesuai dengan muhkamat. Akan terima dua-duanya. Kalau mereka satu saja, Pokoknya ada dalil untuk membela hawa nafsunya. Ini khonudina azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari juz ke-13 halaman 288 mengatakan la ta'malu fi amri din birra'yi al-mujarrad Allah la yastanid ila asli dalil. Kata beliau rahimahullah, jangan kalian beramal dalam beragama ini dengan hasil pikiranmu sendiri tanpa bimbingan dalil-dalil. Ya tikhwanifidina azakumullah. Ini kaidah. Kaidah ahlus sunnah. Bahwa dalam beragama, jangan hasil ngelamun hasil pikiran sendiri kayaknya ini baik sepertinya itu bagus jangan la yastanid ila dalil yang tidak bersandar pada dalil-dalil jangan tetapi harus dengan dalil Allah wa Rasul dengan ayat dan hadis yang sahih jangan dengan hawa nafsu Allah Subhanahu wa taala menegur keras seorang kafir di zaman Rasulullah saw yang menentang Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan barakallahu fikum yang Allah sebutkan di sana hanya sifat-sifatnya saja. Salah satunya yang menyebabkan mereka kufur innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر نعوذ بالله Kata Allah, dia berfikir, berfikir, berfikir, waqaddar dan menentukan. Faqutila kaifa qaddar dan celakalah apa yang ditentukan hasil pikirannya sendiri. Thumma qutila kaifa qaddar. Diulang dua kali. Kemudian celakalah apa yang ditentukan. Tumma abasa wa basa. Kemudian mukanya bermuka masam. Kemudian berpaling dan berkata, "In hadza illa sihrun yufa. Ini tidak lain kecuali sihir yang nyata. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Astagfirullah. Padahal tadinya dia sudah kagum dengan Al-Quran. Setiap malam Nabi Salatul Lail dengan suara jahran, dia datang mendengarkan ayat itu. Senang dia. Ini bagus sekali ayatnya. Tiba-tiba ketemu dengan sama-sama kafir. Ngapain kamu di sini? Dia balik tanya, kamu ngapain di sini? Ternyata sama-sama curi dengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dari ayat-ayat Al-Quran. Janji untuk tidak kembali. Ternyata keesokan harinya yang satu berpikir temannya pasti nggak akan datang. Saya datang sendirian. Ternyata dia juga berpikir sama. Maka ketemu lagi sampai tiga kali. Yang ketiga, mulai dia berkata, Tidakkah kamu lihat ucapannya? Innaha halawah. Sungguh sangat manisnya. Sungguh sangat indahnya. Ini ucapan jelas bukan ucapan manusia. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dua teman musyriknya terkejut. Hah? Kamu nggak salah ngomong. Kamu sudah ikut dia. Kalau kamu ikut dia, kami tidak lagi memuliakan kamu. Padahal orang ini paling kaya, paling bagus nasabnya, paling terkenal. Barakallahu fiku. Mulai dia berpikir, berpikir, berpikir. Bagaimana untuk bisa menjawab apa yang ada di pikirannya? Yaitu ini jelas ucapan yang sangat bagus. Sampai kemudian fakar wa qaddar Fakutilah kaifa ternyata celaka apa yang dia tentukan ternyata dia berkata bahwa ini memang ucapan manusia biasa saya terkena sihir katanya saya ini terkena sihir dan mati dalam keadaan kafir Nauzubillah min dzalik karena apa hawa nafsu ikhwan bin a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah Rasulullah SAW berdoa berlindung dari hawa nafsu اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء Ya Allah, jauhkan kami dari kemunkaran akhlak, dari hawa nafsu, hawa nafsu, dan dari penyakit-penyakit. Dan juga Rasulullah berkata kepada kita semua kaum muslimin, Mimma akhsha alaikum, di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian, Ba'di setelahku adalah butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa. Yang paling aku khawatirkan atas kalian tiga perkara. Perut kalian, kemaluan kalian, dan mu'dilatil ahwa, hawa nafsu, hawa nafsu yang menyesatkan. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seorang bisa menjaga perutnya, dari yang haram, menjaga kemaluannya dari yang haram, maka orang ini akan selamat. Ikhwanuddin azallakum muslimin rahimani wa rahimakumullah summiyatil ahwa kata asy-sya'bi li'annahu yahwi bi sahibihi finnar. Kalimat hawa itu sendiri hawa nafsu bahasa Arabnya hawa kata Sya'bi rahimahullah diambil dari kata yahwi finnar karena dia akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Hawa yahwi bisahibihi finnar akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hidayah warahmah wal afu minkum ala al-itala wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa wa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته